Rasul Yogyakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan Ila yaumil qiyamah Amma ba'du Pendengar radio muslim yang semoga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi kita bertemu pada kesempatan kali ini dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala dan salah satu cabang ilmu yang wajib seseorang muslim itu belajar adalah cabang ilmu Al-Qur'an di mana setiap muslim yang membaca Al-Qur'an maka ia harus menggunakan kaidah-kaidah ya kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama dalam membaca Al-Qur'an. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat serta salam terlimpah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada pengikut-pengikut beliau yang uh, kita juga nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Pendengar di muslim yang sholat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kembali pada kesempatan kali ini menggunakan yang masih sama, masih menggunakan buku Syarah Tuhfatul Atfal yang mana ditulis oleh asy syeikh ya Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala yang di sini kita memakai buku berwarna putih ya yang mana ini merupakan buku terjemahan ya terjemah dari Al Ustad Al Fadil ya Ustad Abu Ya'la Kurnaidi hafizahullah taala dan yang diberikan takdim oleh Syekh Abdul Karim ya Al Jazairi ya hafizahullah taala Berada di muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah ikhfa. Ya, ikhfa hakiki yang mana kita tahu ya singkatannya adalah sif dasana kam jada syakhsun qad sama dan tayyiban zid fi tuqam zalima nah, yang kita sudah artikan pula apa makna dari bait tersebut Pendengar di Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kemarin kita juga sudah sampaikan bahwasanya ya ada catatan penting yang harus kita ketahui ya semacam Eh, bacaan yang diisbahkan ya sehingga malah apa memanjangkan contohnya mingkum ya itu diisbahkan namanya di dipenuhi dengan harokat harokat sebelum nonnya diikhfakan terus juga uh, ditempelkan ya ditempelkan langsung pada tempat makrotnya ini merupakan ya ketidaksempurnaan dalam membaca Al-Qur'an yang maknanya bahwasanya kalau kita nempel itu seperti membaca idhar. Ya. Nah, sekarang di halaman 12 kita uh, di sini beliau ya penulis ya penulis buku ini meringkas ya seharusnya memang tidak ada ringkasan seperti ini di buku atau di matan aslinya begitu ya. Nah, tapi beliau agar memudahkan kita dalam menghafal, agar memudahkan kita dalam mengingat, beliau memakai uh, istilahnya mind map ya di situ dijelaskan ya idhar itu ada idhar namanya idhar halqi ya idhar halqi yang sudah kita kenal ya idhar idhar halqi nah ya misalnya ya an'amta an'amta nah itu adalah idhar halqi di situ nggak boleh kita membacanya dengan an'amta an'am nah, seperti ada gunnah di dalamnya ya itu tidak tidak diperkenankan seperti seperti itu nah hurufnya ada lima ya ada enam ya yang sudah kita tahu bahwasanya semuanya adalah huruf-huruf di bagian tenggorokan atau yang disebut huruf al-halq ya al-halq yang mana semuanya terletak di tenggorokan ya dinamakan idhar ya karena dia jelas ya jelas dan apa jarak huruf ya antara nun tadi sukun dengan tanwin tadi ya berjauhan ya jadi uh, sulit gitu ya sulit untuk digunakan sulit pula untuk uh, e, diikhfakan sehingga uh, e, diidharkan karena jelas ini karena sangat jauh jaraknya ya dia berada di tenggorokan ya sedangkan nun atau uh, tanwin ya, atau nun mati tadi nun sukun itu berada di uh, bagian mulut nah selanjutnya ada idhar mutlak ya idhar mutlak ya ini pengecualian ya ini pengecualian biasanya ini masuk pada bab ya pada bab apa pada bab idgham ya pada bab idgham yaitu idgham bi gunnah. Nah, karena dikhawatirkan ya karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan akan terjadi campur aduk. Ya, maksudnya apa? Semua itu semua yang non mati bertemu wawu, bertemu ya, ya itu akan dihantam rata menjadi apa idgham padahal tidak tidak demikian ya kita sudah jelaskan bahwasanya syarat untuk menjadi idgham yurunna adalah dia berasal dari dua kata yang berbeda. Ya, kalau dalam satu kata yang uh, dalam satu kata itu bukan idgham, ya. Nah, ini dijelaskan di sini yaitu ada di Al-Qur'an ada sin wa nun ya, sin wa nun. Nah, kita tidak baca dengan bagaimana? siwanun ya kita tidak baca dengan siwanun nah itu termasuk ya kekeliruan dalam membaca Al-Qur'an nah, oleh karenanya bagi pendengar ya, di rumah yang mempunyai Al-Qur'an silakan ditandai ya bagian ayat-ayat sinwanun inwanun bunyanun ad-dunya ya nah, silakan ditandai ya agar tidak tidak salah ya waktu itu kita sudah jelaskan di E, buku satunya yaitu metode asy di mana ayat-ayat tersebut berada ya sinwanun inwanun bunyanun ad-dunya ya, maka tidak kita baca apa adunya nah, karena ini satu kata yang selanjutnya adalah ikhfa ya kalau tadi ada idhar halqi ya ada idhar mutlak ya halqi dan mu mutlak yang selanjutnya yang kedua ada hukum namanya hukum ikhfa ya hukum ikhfa yang mana kita sudah jelaskan ya hurufnya disingkat dalam satu bait ya panjang ya ya panjang sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima ya di situ dijelaskan uh, artinya waktu itu sudah kita jelaskan yang selanjutnya adalah iklab ya iklab <clears throat> iklab di sini non mati atau tanwin bertemu dengan ba Ya contoh misalnya mim ba'di mim ba'di ya yang tadinya nun nah jadi ya jadi m ya jadi mim ya mim ba'di mim nun ba ain dal misalnya mim ba'di nah di sini penulis menyampaikan bahwasanya ya ada dua cara membaca iklam yaitu dengan cara apa difurjahkan. Nah, furjah itu ada istilahnya eh, kayak rongga yang kecil ya, rongga yang kecil sehingga tidak serta merta kita menutup rapat bibir kita. Nah, ya. Sedangkan e, ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya harus ya mingkem semuanya gitu ya, mingkem semuanya. Wallahu taala alam bisawab ya di sini e, yang lebih kuat yang mana memang perselisihannya sangat kuat ya antara kedua kubu tersebut. Nah, yang mana eh, silakan ya bagi kita semua ingin mengamalkan mungkin ya yang banyak diamalkan oleh kita itu adalah biasanya yang ningkem gitu ya semuanya. Kalau yang buka ah, itu sulit itu Mas ya. Rada sulit itu kalau yang buka. Nah, itu harus konsisten. Semua baca Quran, mimba di misalnya ikhlapnya itu harus seperti itu semua. Nggak boleh malah kita nyampur. Ya, ayat ini kita <laughs> pakai ini gitu ya. Terus surat lain kita pakai atau apa uh, ayat selanjutnya kita pakai pendapat yang ini. Oh, jangan. Kita malah membuat pendapat ketiga nanti. Boleh ini, boleh oleh itu gitu ya. Padahal enggak, padahal kalau ini ya ini terus, kalau itu itu terus. Nah, nah yang penting konsisten tadi ya. Yang penting bisa konsisten. Yang selanjutnya adalah gom. Ya idgham di sini kalau ikhlas tadi cuma satu hurufnya ya, ba saja. Sedangkan idgham itu ada dua. Ya, idgham bi guna ada bila bila guna. Ya, kalau di sini disingkat yarmalun ya, yarmaluna. Ya, ra mim lam wawu nun. Itu huruf-huruf idgham. Nah, nanti dipecah bi gunna yang memakai gunna. Ya, jadi idgham sama gunna itu berbeda, ya. Kalau idgham itu memasukkan ya, memasukkan secara bahasa idgham itu memasukkan. Sedangkan kalau gunna itu bukan memasukkan, ya tapi gunna itu didengungkan. Nah, didengungkan itu asalnya dari apa? Dari suara hidung, ya sehingga Ketika kita membaca Al-Quran ketemu dengan idgham bihunna ini memang sedikit ada uh, rinciannya, ya sedikit ada rinciannya yang uh, sedikit mendalam gitulah untuk belajar idgham ini. Ya nanti ada yang nakis soalnya, ada yang nakis, ada yang tam. Terus uh, yang bihunna apa aja? Ya nun, mim, wawu. Nah di sini terangkan yang kamil nun sama mim. Nah ya misalnya Ninnaru. Ninnaru. Nah, nun ketemu nun. Ya, itu termasuk idgham yang uh, kamil. Ya, yang kamil yang kita benar-benar gunakan secara sem sempurna. Minnaru. Nah, nah, kalau yang nakis nanti beda lagi. Ya, misalnya yang nakis ketemu wabu misalnya. Ya, uh, nanti ada suara ya ada suara yang kita uh, idghamkan, ada suara yang kita gunnahkan. Nah, kalau tadi kan enak minar otomatis idgham juga iya, gunnah juga iya secara langsung. Nah, biasanya yang nakis ini kita tidak gunnahkan. Cukup biasanya cukup mengidghamkan saja. Contoh <clears throat> yang sering kita temui misalnya Tabbat yada abi lahabin ya lahabin wa tab lahabin biu. Nah, tidak ada unsur di hidung sama sekali. Ya, padahal gunnah itu umumnya ya harus melewati bagian hidung. Ada nakis di situ sedikit. Kalau minar tadi ada pasti min. Nah, kalau ditutup hidungnya, nah, nggak bisa ngucap ya. Nah, kalau nakis itu ada, tapi enggak sebanyak yang kamil. Maka bagaimana cara membacanya bukan hanya dimasukkan saja, tapi kita masukkan ke hidung sebagian, nah sebagian lagi apa? diidghamkan. Nah, contoh misalnya Tabbat yada abilahabiu lahabiu. Ah, ada yang masuk di hidung. Lahabiu watab be. Nah, seperti itu. Ya, itu uh, untuk yang uh, apa? Yang nakis. Ya. Kadang juga ada yang tadi uh, tidak ada gunahnya. Nah, ada juga yang apa? Idghamnya malah nggak ada. Ada kasusnya. Ya misalnya lahabiu. Nah, ini nggak masuk sama sekali yang di idghamkan. Nah, yang gunah semua. Ya begitu. Itu penjelasan secara secara ringkas. Nah, untuk mengetahui bagaimana apakah kita sudah nakisnya sudah baik atau belum tadi. Ya kalau ingin mengetahui kita nakis atau enggak, ya kita baca misalnya tadi lahabiu nun yak eh, lahabiu be. Coba kita tutup hidung kita. Kalau kita bacanya masih lahabiu, ah ditutup hidungnya masih normal, ah itu berarti belum ada yang yang masuk di hidung kita, ya berarti bacaan kita kurang kurang sempurna, ya. Nah, ini kaidah dalam membaca idgham biguna. Nah, insya Allah ya ini memang kaidah pada apa ya eh, jarang didengar gitu ya kak ya untuk yang kaidah dua ini gitu ya. Nah, enggak apa-apa ya kita dengar sama-sama ya. Oh ternyata ada kaidah begini ya. Coba kita praktikkan gitu ya. Terus e, bila guna, nah kalau ini kan sudah e, mafhum ya kita sudah tahu semua ya kita langsung bila tanpa Nah nanti kalau nakis tadi nggak ada gunahnya Itu nanti masuk di gunah juga mas Ya misalnya tadi Lahabiu Ya ini nanti masuk ke bila gunah <laughs> Bisa jadi gitu kan nah, Jadi eh, kalau bisa coba Dilatih ada gunahnya gitu Awal-awal dulu saya juga begitu ya Kurang uh, tahu oh ternyata ada yang seperti itu ya ya namanya ilmu yang memang mengangkat kebodohan seseorang yang selanjutnya bila guna tadi ya, misalnya uh, eh, milladunka, milladunka, misalnya seperti itu. Nah, lam ya semua bila guna pasti ada tasdidnya, ya. Pasti ada tasdidnya. Yang kamil juga pasti ada tasdidnya. Kalau yang nakis, ya, nakis umumnya kalau di Al-Qur'an Madinah Mesir itu tidak ada tasdidnya. Tapi kalau di Al-Qur'an Indonesia itu ada tasdidnya, ya jadi semuanya kalau idgham dipukul rata kalau uh, pakai Al-Qur'an uh, Indonesia itu semuanya ditasdid. Apakah berpengaruh pada arti? Ya kalau bacanya benar insya Allah tidak berpengaruh gitu ya. Nah, gitu. Nah, ya itu ringkasan dari hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kita akan masuk ke bab baru yaitu hukum nun sukun dan mim yang bertasdid karena di sini memang dibedakan. Qala nawim rahimahullahu ta'ala wa gunna mimman thumma nunan shuddida wasammi kulla harfa ya wasammi kulla harfa gunnatin bada ya, kita artikan ya satu persatu e, maksud dari bait kalimat tersebut wa gunna mimma thumma nunan shuddida yaitu wajib ya dan gunnahkanlah wajib ya di situ wajib gunnahkan mim ya wajib gunakan mim dan nun ya tatkala apa tatkala dia apa tasdiduhuma yaitu tatkala dia itu ditasdidkan ya ditasdidkan kalau mim sama nun tasdid itu otomatis sudah yaitu guna tapi ingat dia tidak ada idgham ya tidak ada idgham dia guna saja ya dan apa? Wasami kulla harfa ya wasami kulla harfa gunnatin dan namakanlah keduanya ya semuanya dengan huruf gunnah yang tampak ya. pada itu maksudnya adalah idhar yaitu nampak. ya contoh ya contoh misalnya nanti kita coba baca syarahnya ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin juga melihat uh, kitab bahasa Arabnya juga uh, kita bisa menggunakan ya Aisyarul Maqal ya Syarah Tufatul Atfal yaitu uh, cukup bagus ya untuk menambah uh, materi yang ada di buku yang ditulis oleh Ustaz Abu Ala Qurnaidi hafizallahu taala. Nah, di sini uh, kita baca syarahnya. Huruf-huruf bertasydid merupakan pengibaratan. Jadi semua huruf bertasydid di dalam Al-Qur'an itu merupakan dua huruf yang sama. Ya, jadi ada dua huruf, misalnya sa sama sa, ya bisa kita tasdidkan. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Misalnya summa, berarti sa, mim, mim lagi. Ya, mim pertama sukun dan mim yang kedua berha, berharokat. Maka kita harus tahan dulu ya kalau mau membaca guna ini. Gak boleh cuma ya summa uh, eh, ya, ladina kafaru misalnya summa ladina ya takut banget gitu jangan ya ditahan sebentar nah kita nanti lihat berapa harokat yang harus terpenuhi dalam membaca uh, hukum non dan member tasdid lantas keduanya ditulis dengan satu huruf dan diucapkan dengan dua huruf maksudnya dua alif di sini dua harokat ya contoh nah kita coba praktik mas ya di sini uh, kita baca dulu nah kita coba praktikan Al-jannah. Coba. Al-jannah. Nah. An-nas. An-nas. Nah, jadi dikira-kira ya, panjangnya itu uh, eh, sebenarnya kayak semacam sense gitu ya Mas ya. Oh, ini pas. Oh, ini enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya saya baca nih misalnya al-jannah sunnah nah, kan kepanjangan toh nah, kalau seperti ini kan kurang kurang serak gitu ya kalau orang yang sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran insya Allah akan kedengeran wah ini kurang satu harokat itu biasanya kedengeran seperti itu nah ini merupakan bentuk sebuah mukjizat ya yang mana Allah jaga benar-benar Al-Quran ya satu hurufnya itu nggak bisa kita rubah ya panjang pendeknya pun kita nggak bisa rubah gitu ya nah, para ulama tuh dengar oh, ah, ada tahu ini salah bacanya Nah, Masya Allah ini termasuk penjagaan dari penjagaan Al-Quran. Nah kita belajar seperti ini dalam rangka untuk menjaga Al-Quran ya agar tetap otentik seperti apa yang diturunkan uh, oleh uh, Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita lanjutkan. Summa coba mas. Summa lamma lamma al khannas Al-Khannas Jamma Jamma Nah ya nah, Nanti kalau di Al-Quran dipraktekan ya Ada nun ditasdid Mim ditasdid hati nah, Hati-hati ya Jangan sampai langsung berabas lah Bahasa ini diterobos aja Nah, yang masuk di sini, yang dimaksud di sini adalah mim dan nun sukun yang bertasdid, ya itu maksudnya. Semuanya digunakan dengan kadar dua harokat. Ini minimal, ya minimal. Ya dua harokat itu minimal. Ya. Terus dan ia dinamakan dengan huruf guna yang bertasdid, sedangkan huruf-huruf yang bertasdidnya tidak digunakan. Dan ia berjumlah 26 harokat. Nah, cukup nun dan mim saja yang bertasdid dia digunakan. Selain itu tidak. Ya, selain itu tidak. Misalnya kita uh, menggunakan apa misalnya dal misalnya dal itu susah kalau di apa di uh, di tasdid misalnya apa misalnya min ha misalnya apa uh, saja misalnya uh, ba saja misalnya watab bukan malah apa digunakan watam bukan seperti itu ya intinya cukup nun dan mim saja ya cukup nun dan mim saja selain itu tidak ya yang selanjutnya ialah ditandai pada mushaf dengan meletakkan tanda syiddah. Ya, syiddah atau tasdid sama saja antara keduanya ya. Syiddah atau tasdid. Nah, ada tiga gitu ya, kecil di atas huruf. Ya, itu merupakan uh, hukum nun dan mim bertasdid ya. Nah, catatan ada catatan penting bahwasanya eh uh, apa di sini gunah di sini ya gunah di sini itu keluar dari khayshum dari hidung ya dari hidung yaitu apa a'lal anfi wa aqsahu minad dakhil yaitu bagian atas ya anfun ya bagian atas anfun uh, terus hidung ya tadi ya wa aqsa dan uh, sedikit masuk ya dan sedikit masuk di dalamnya maka apa? La amila lisana uh, lisani fihi. Ya tidak diamalkan lisan di dalamnya. Jadi nggak main lisan. Contohnya misalnya gini, al jannah, nah, nah, nah, ah, nggak seperti itu. Al jannah, lisannya mandok aja, ya berhenti aja. Wa mikdaruha harokatani fakot dan apa standarnya, kadarnya itu ya yang mencukupi itu harus dua dua harokat ya dua harokat. <clears throat> Yang selanjutnya eh, kita akan lanjut ya pada bagian hukum mim sukun. Kalau tadi kita sudah belajar eh, non bertasdid, mim bertasdid, sekarang kita belajar namanya hukum mim sukun. Ya masih ada waktu sedikit kita akan jelaskan secara globalnya dulu. Ya kita coba baca eh, bait nazamnya dulu ya syairnya dulu. Nah, yang qala nazim rahimahullahu taala wal mimu intas kuntaji qabla al hija la alifi lainatin lidil hija. Nah, di sini mim sukun yang datang sebelum ya wal mimu intaskun mim sukun maksudnya itu apabila dia disukun taji dia itu datang ya al hija ya sebelum huruf hijaiyah hija di situ di ya disingkat gitu ya ya bukan alif layyina la alifin layyina ya nanti kita jelaskan ya apa maksud alif layyina bagi orang yang berakal lidil hija yaitu uh, yang mempunyai hija hija itu ya akal ya sama aja nah maksud dari bait ini apa ya yaitu mim sukun tadi sudah ya Uh, sudah apa sih mim sukun itu? Uh, kita coba bahas ya. Apa itu mim sukun? Wahia mimu kholiat ya dan dia adalah mim yang kosong dari harokat sukun ya mim su, uh, mim sakin itu yang kosong dari harokat ya dan dia apa sabit waslan wa nah dicatat ya ini dia tetap ketika wasol dan ketika wakaf. Nah, ya ketika wasol dan ketika wakaf. Dan mim sukun ini bisa terletak di mutawasitotun. Ya, bisa terletak di tengah. Dan apa? Muta, mutatorrifatun dan terletak di ujung. Ya. ya contoh, ya misalnya alhamdu. Nah, itu terletak di tengah, ya itu mim sukun am hasibatum ya am hasibatum nah, itu ada ya terus lakum ya lakum ma ya lakum ma nah, di situ ada nah sekarang jadi pertanyaan adalah tadi kan kita sudah baca ya sabit waslan wa waqfan ya sabit waslan wa waqfan dia itu ada terus baik dia lanjut maupun dia apa dia wakaf ya baik dia lanjut maupun dia wakaf maka uh, ketika kita ingin wakaf pada mim maka kita wajib membacanya ya am hasibatum misalnya gitu nggak boleh kita cuma am hasibatu nah, gitu ya, nggak boleh nah terus uh, ada lagi misalnya ar nah itu mimnya kita apakan itu mas kira-kira mimnya kita sukun kita wakofkan kita baca nggak kira-kira diwakofkan nah diwakofkan ya kalau kita misalnya mau wakof nah, kita baca ya Ar-Rahmanir-Rahim Him nah, jadi nggak nggak serta merta cuma Ar-Rahmanir-Rahim nah gitu tapi kita baca mimnya ya mimnya dengan apa digunakan tadi ya di digunakan hin nah, masih ada sedikit ya yang ada di di hidung Taji qoblal hija yaitu dia apa apabila mim sukun itu terletak sebelum huruf hija kecuali alif layyina apa maksud alif layyina alif mat maksudnya ya alif mat oh, alif layyina di sini yang dimaksudkan ialah alif mat Nah, ya biar kita jelas ya. Nah, alif mat itu ya misalnya ma gitu ya, itu alif mat. Ya alif mat. Gak mungkin kan ada alif mat tiba-tiba kok ada mim sukun yang nggak bisa dibaca. Ya, nggak bisa nggak bisa dibaca. Ya, terus uh, eh, annahu la yusbiku illa maftuhan. Nah, itu tadi ya. Karena nggak mungkin alif mat itu didahului kecuali oleh satu maftuhan. Harus difat fathah. Kalau ada alif kita sukunkan ya walaupun memang uh, rada anu ya yang bisa disukun itu ham, uh, yang bisa diberikan harokat itu hamzah. Gitu. Tapi di sini ditulis alif mat. Ya alif mat, alif yang uh, untuk panjang gitu, ya alif yang panjang ya. Itu nggak mungkin didahului kecuali oleh fathah. Ya, kecuali oleh oleh fathah. Maka nggak mungkin ya nggak mungkin dia itu didahului oleh mim sukun. Yang nggak mungkin didahului oleh mim sukun. Itu tadi keterangannya di sini yaitu yang dia uh, sebelum hija alif layyinah. Nah, ada juga sebenarnya tambahan yang nggak cuma alif Ya, apa? Wa kadzalika la taqa'u al-mimu as-sakinatu qabla ya ilmadi. Nah, dan juga apa? Gak mungkin terletak sebelum ya. Ya mat ya yang kita tahu misalnya uh, mi gitu ya. Mi misalnya bi nah, ya, pada ya panjang itu gak mungkin sebelumnya mim sukun. Nah, gak mungkin. Ya. Li'annahu la yusbikuha ya illa maksuron. Tadi kalau itu gak mungkin didalui kecuali dengan kasroh wala taqau qabla wawul mad dan juga tidak terletak pula pada apa sebelum wawu mat li'annahu la yusbiquha illa matmuman Ketika, karena apa? Karena sebelum wawu mat itu pasti dom dhamma. Nah, wa makna dzalika la yumkinu an taqa'ul mim sakinatu qabla ahadil hurufil mat as-salasah. Maka enggak mungkin ya mim mati itu terletak sebelum huruf mat. Nah, itu maksudnya alif layyinah di situ baru satu ya. Nah, padahal banyak. Ya, ada alif mat, ya mat, terus wawu mat. Maka nggak mungkin ada mim mati bertemu uh, setelah itu ada mereka. Lidil hija maksudnya adalah ai li sahibil aql wal fatonah yaitu orang yang memiliki siapa akal, akal dan kepintaran. Ya, wa ya takmi ya wa takmilatan lil baiti dan beliau menyebutkannya karena untuk apa menyempurnakan bait ya untuk tambahan saja ya wallahu taala alam bisawab mungkin ini saja yang bisa kita jelaskan pada kesempatan materi kali ini ya insyaallah kita akan ada sesi kedua silakan jika ada ingin pertanyaan dan jika ingin uh, telepon interaktif ya yang ingin menyetorkan hafalan silakan ya dan yang ingin membenarkan bacaan silahkan ya Allah taala alam bisa baik jazakallah khairan KRB atas materi yang telah disampaikan Alhamdulillah Sobat Muslim tadi kita simak kembali materi yang disampaikan oleh KRB Yuliantoro Tadi dari halaman ke-12 ya mereview sedikit di halaman ke-12 dan tadi kita terakhir mendengarkan pembahasan secara umum tentang hukum mim sukun halaman ke-15 bagi sobat muslim yang tadi mungkin tidak uh, sempat ikut dari awal atau mendengarkan dari awal, bagi yang ingin ditanyakan kembali silakan bisa ditanyakan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Dan atau sobat muslim juga bisa uh, telepon langsung untuk praktek bacaannya dan insya Allah kan, eh, kita, akan benarkan bersama-sama bacaan kita yang mungkin masih belum benar bersama Kak Herbie silakan bisa telepon ke nomor 0823 2727 5333. Nomornya sama ya untuk telepon, SMS atau chat WhatsApp. Dan untuk praktiknya, untuk praktiknya sampai surat apa Kak Eri? Surat Al-Buruj. Ya. Oh, Kemarin baru selesai surat At-Tariq ya. Baik. Silakan uh, sobat muslim yang ingin praktik bisa dibuka musafnya Quran surat Al-Buruj ya. Dan atau bagi Sobat Insum yang ingin tanya-tanya dulu melalui chat WhatsApp atau SMS juga dipersilahkan. Dan mungkin sembari menunggu seperti biasa mungkin kita praktek dulu ya ARB ya. Oh iya, ya. kita akan praktek dulu. Ya, silakan bagi sobat muslim yang berada di rumah silakan untuk membuka Al-Qur'an ya kita akan bahas satu persatu insyaallah taala ya hukum-hukum yang ada terus e, cara membacanya yang ya untuk menyempurnakan bacaan-bacaan kita. <clears throat> nah, kita akan praktik bersama ya Kak ya. Di surat Al-Buruj. Nah, nanti saya baca, nah, silakan ditirukan ya. Kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم coba kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oke, ya, Masya Allah sudah nambah gitu ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, ro ya memang eh, ro itu harus belajar terus ya. Ro. Nah, intinya ro itu mirip dengan cara mengucapkan la ya la nah, eh, karena sentuhannya pun sedih, hampir sama ya sentuhannya hampir sama la ro la ro cuma belakangnya jadi angkat dan oh. jangan banyak-banyak getar jangan ro nah itu ya ro karena di bahasa Indonesia nggak ada gitu ya r kita itu banyak getarannya nah sedangkan ro yang di dalam bahasa Arab ya itu sedikit getarannya ya takrirnya oh. sedikit tidak uh, jangan ber, berlebihan nah والسماء ذات buruj coba والسماء ذات buruj Oke, nah, wa uh, kalau bisa monyong dulu ya. Wa uh, jadi sempurna, jangan uh, wa uh, wa wasama ya kalau bisa disempurnakan cara membacanya ya kalau bingung gambarnya seperti apa silakan di searching ya uh, gambar makhorijul huruf. Nah, itu sudah banyak di apa di internet gitu ya. Nah, dipraktikan ya, dipraktikan. Nah, jangan ya kita kalau insya Allah kalau niru gambar ya, insya Allah kita akan benar. Ya insya Allah kita akan benar karena ulama itu sudah susah payah ya menggambarnya itu bagaimana oh ini gambarnya seperti ini, oh ini gambarnya seperti itu, begitu. Nah, sehingga uh, kadang kita menyepelekan gambar tersebut, padahal intinya ada di situ. Inti belajar makhluk adalah di gambar. Ya walaupun memang kita butuh guru ya, tapi itu membantu kita. Ya membantu kita. Jadi prakteknya kita ngelihat dulu nah, praktek, lihat dulu baru praktek. Jangan malah nyalain gambar, oh ini gambarnya nggak sama dengan <laughs> saya gitu ya. Terus ya. <clears throat> Wal yaumil mau'ud Wal yaumil mau'ud Nah itu lumayan bagus وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود Nah, di sini penting ya. Kadang kita sering lupa ya wasyahidiu. Nah, tadi ya contoh yang nakis ini sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, tidak ya, apa-apa kalau misalnya kita belum bisa untuk menakiskan ya tidak masalah ya sambil berjalan gitu ya. Belajar itu uh, perlahan-lahan, nggak usah apa Wah ini langsung salah, salah, salah. Jangan bertahap ya satu persatu. Panjang pendeknya belum benar, dibenerin dulu panjang pendek. Ya terus uh, belum lancar dilancarin dulu. Ya nggak mungkin belum lancar kok diajari makrot. Nah itu <laughs> terus apa ya, ya sulit gitu ya, ya sulit. Ya sudah belum lancar, apalagi suruh baca dengan tahsin itu termasuk kesulitan tersendiri. Yang lancarnya aja masih sulit, apalagi yang lain. Panjang pendek juga termasuk yang arjen, ya, yang arjen yang seperti itu. Yang penting tuh uh, eh, antara huruf tuh masih bisa beda itu tidak masalah lah mas ya. Shin, sin, so, nah, itu asalkan masih beda nggak apa-apa. Tapi kalau sama semua di dihantam kromo semua, sot ya sa, ya sot ya sa, terus uh, sin ya ya sa gitu, shin ya sa, uh, eh, sa ya sa gitu. Nah, ini kan repot nanti kayak bisa beda gitu ya. Harus bisa beda. Yang wajib untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang yang mirip. Kita lanjut lagi. Nah, tadi ya, ingat ya, wasyahidiu di situ ada idgham bi bi gunnah ya, bi gunnah. Dan ingat, nah di sini ada tasdidnya enggak Mas di situ? Tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, kalau biasanya di Al-Qur'an Indonesia itu ada tasdidnya gitu ya. Nah, ini menandakan apa? Dia nakis tadi. Ya, kalau enggak ada menandakan dia nakis. Nah, pelan-pelan baca di sininya, jangan sampai wasyahidi wa mashhud. Nah, gitu ya. Kadang kita seperti itu, wasyahidi wa mashhud. hati nah, hati-hati di sini ya. Mungkin bagi kita yang sudah sering belajar, wah masa kayak gitu aja salah gitu. Padahal apa? Ini termasuk kesalahan yang krusial yang sering terjadi, yang seperti ini. Ya, yang kalau kita mengajar yang masih dasar, nah, ini sering terjadi. <clears throat> Terus ya kita lanjutkan di ayat keempat. Kutila ashabul ukhdud Coba Kutila ashabul ukhdud Oke ya, eh, dalnya ya Dalnya kita perhatikan ya insya Allah sudah benar ya dalnya Cuman kadang ketip ketebalan saja Itu eh, termasuk penyempurna dalam membaca Al-Quran Bukan fatal gitu ya Nah, jadi uhdud, uhdud. Nah, dal itu seperti kayak ta. Ya, ta da uhdud. Bukan uhdud. Nah, ini ya uhdud. Nah, itu di tengah pasti. Lidah kita nempel di langit bagian tengah. Ya, jadi tebel jadi gitu. Kita lanjut ya. An-nari wakud. Coba. An-nari dhatil waqud Idhum alaiha ku'ud Idhum alaiha ku'ud Nah, ya kita coba bahas lagi. Ya, an-nari tadi ada kita sudah uh, belajar ya hukum nun sukun tadi. Di situ ada gunnah ya, pasti ya ada gunnah. Zatil waqud ya wabude nah pokoknya kalau wawu disukun kalau bisa ya ada anunya oh, silakan ya ada telepon kayak coba kita angkat terlebih dahulu assalamualaikum radio musun jogja waalaikumsalam assalamualaikum dengan siapa halo assalamualaikum Suaranya belum terdengar? Halo, Assalamualaikum. Suaranya belum terdengar ini. <laughs> Halo? Halo? Ya, sepertinya masih belum ya, terputus ya. <laughs> Mungkin bisa dicoba kembali silakan bagi sobat muslim yang ingin praktik langsung bisa ya di sesi ini. Kita ada di sesi interaktif. Dan tadi kita sembari menunggu sobat muslim atau pendengar yang uh, telepon atau mengajukan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp. Tadi kita praktik uh, Quran surat Al-Buruj bersama KRB Yuliantoro. Nah, sobat muslim yang ingin praktik uh, mencoba bacaannya nanti bisa siapkan mushafnya Quran surat Al-Buruj bisa dibaca mungkin nanti bisa membaca full atau sampai beberapa ayat nanti kita lanjut kembali ke Abi ya. Nah, ya. Udah ada pertanyaannya belum ada ya? Belum ada. Nah, kan? Kita lanjutkan lagi ya dari idhum. Nah, perhatikan di sini uh, idhum itu kadang kita salahnya atau kurang tepatnya itu membacanya dengan apa? Idnya itu Eh, berhenti. Contohnya begini, it home ya it home gitu. Ah, ada lagi yeah. itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya. Halo. Iya, halo Bapak. Dengan Bapak siapa? kang Ya. Dengan Bapak siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? <laughs> terputus kembali ya. ya. Terputus kembali. Ya. Nah, ya. Kita lanjut lagi ya sebentar ya. Baik. Nah, idhum di sini kita terangkan ya tadi ya sering uh, terjadi ketidaksempurnaan di sini. Nah, yang pernah kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Suaranya sudah terdengar alhamdulillah. Dengan Bapak siapa ini? Uh, dengan hamba Allah di Pangkal Pinang. Oh baik, masya Allah di Pangkal Pinang. Ya, masya Allah. Alhamdulillah gue ingin praktek oh, ah, ah. silakan Bapak kalau ingin praktek eh, mau surat Al-Buruj atau yang lain? Ah, surat Al-Burud aja. Oke. Nah, Mbak, silakan dimulai dari ta'awud terlebih dahulu. Ya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Terus بسم الله الرحمن الرحيم ya, terus والسماء والسماء ذات البروج Mm-mm. واليوم الموعود Mm-mm, terus والشاهد ومشهود coba ulangi, Pak. Sekali lagi. والشاهد ومشهود Oke, nah Mbak, Eh, wa mashhud itu shinnya coba eh, udaranya tadi lebih banyak Pak. Wa syahidin wa mashhud. Coba. والشاهد ومشهود Wa mashhud. Coba ulangi. ومش ومشهود Coba ulangi Pak. Wa syahidin. وشاهد ومشهود Eh, udah lumayan. Terus? <laughs> قتل أصحاب الأخدود Heeh, terus? النار ذات الوقود Uh, uh, terus? Uh, uh, terus? Uh, uh, terus? Ya mana kamu منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Hmm, suaranya habis ya Pak ya. <laughs> Terus coba Pak ulangi Pak bagian ayuk minu. Nah ini coba ditahan dulu. Kalau nggak nyampe ya wa mana qamu minhum illa ayuk minu. Nah, terus mulai dari nah, gitu coba ulangi. Wa mana qamu illa ayuk minu. Terus? Dari mana ini Pak Doa? Dari ayu ini boleh. Ayu ini nah, terus? Allahu Oke, satu ayat lagi, silakan. إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Nah, cukup Pak. Nah, ada beberapa ada beberapa koreksi yang ya Pak, saya sampaikan ya. Ha-ha, Nah, koreksinya tadi ada shin ya. Pertama shin. Nah, shinnya terkadang eh, sifat tafashi yang ash ash, nah itu kadang hilang Pak. Ya masih iya, iya. seperti as nah, gitu. Nah, iya. Coba diolah eh, uh, lagi bagaimana. Nah kalau mau lihat coba di uh, gambarnya gitu pak. Ada gambarnya di internet banyak. Terus yeah. uh, lagi kayaknya uh, terdengar dari sini haknya yang tipis itu belum uh, dapat gitu pak. Belum. Ya kayak misalnya <laughs> tadi ya nah, misalnya uh, misalnya ada bulha ada bulha hmm. nah gitu agar bisa membedakan dengan hak tebal gitu ya iya, hak tebal nah itu uh, yang terus tadi lagi ada yang uh, semacam idrom ya bihuna nah, itu iya. jangan terlalu cepat-cepat begitu ya Pak ya hmm. Nah, tapi untuk masalah panjang pendek sudah bagus, masya Allah. Terus uh, itu sudah bagus ya tinggal beberapa perlu diperbaiki dan sudah bagus untuk masalah uh, tadi apa uh, eh, kola dan semacamnya sudah cukup baik masya Allah ya baru kalau ya. fikum silakan terima kasih banyak pak ya, ya nggih uh, sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan kepada Bapak dari Pangkal Pinang yang telah menelpon ya. Semoga nanti bisa dipraktikkan kembali dan semoga nanti bacaannya lebih baik kembali. Amin. Amin. Ya, um, dan sepertinya kita sudah habis juga ini Kak Eri oh, iya, waktunya. Ya, Allah. Sudah ya. pas ya mungkin uh, sebagai penutup kesimpulan Kak Eri pada kesempatan malam hari ini. Silakan. Nah, ya, kesimpulan pada kesempatan kali ini ya tadi kita materi sudah belajar ya tentang hukum nun sukun dan tanwin yang patut kita ketahui untuk membaca Al-Qur'an ya bagi teman-teman semua sobat radio muslim yang mungkin ya yang belum lancar bacaannya silakan dilancarkan ya agar bisa untuk belajar ke tahap selanjutnya karena setelah lancar biasanya perlu banyak ada yang diperbaiki misalnya ya eh, panjang pendek ya terus makhorijul huruf terus sifatul huruf nah, terus itu kita perhatikan terus hukum nun sukun mim sukun ya Nah, di sini di kitab ini akan dibahas hal-hal dasar yang harus kita ketahui ya dalam membaca Al-Qur'an. Ini hal-hal yang dasar sekali, sangat mendasar. Ya yang wajib untuk setiap muslim itu untuk kalau membaca Al-Qur'an pakai kaidah-kaidah ini pasti. Ya, kalau yang dulu memang kita pakai yang lebih uh, sedikit lebih uh, tinggi gitu ya uh, bukunya. Kalau sekarang memang yang dasar sekali. Maka dari itu teman-teman semua yang di rumah ya semangat tetap belajarnya dan uh, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab, lebih kurangnya mohon maaf. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari, dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.